Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اجعل يا ربنا في قلوبنا الرحمة نرحم بها عبادك نرحم بها خلقك اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا ربنا اخشرنا يوم القيامه مع زمره حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, para orang tua kami, saudara-saudari. Alhamdulillah malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di sini untuk bersama-sama belajar menambah ilmu bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa hakikat kebahagiaan kita adalah nanti di akhirat. Tapi bekalnya saat ini dengan beribadah, amal soleh, amal baik. Tapi ketahuilah amal soleh dan amal baik tidak akan bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali mereka dengan ilmu. Maka dari itu, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita. Maka sungguh, jika ada seorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, itu artinya telah dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga Allah. Seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha au fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannati." Barang siapa yang telah Allah mudahkan untuk menempuh jalan ilmu seperti ini itu artinya telah Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membuat silsilah membaca satu kitab yang sangat agung, kitabnya si kecil, yaitu kitabnya Imam Haddad. Mana kitabnya? Kitab Imam Haddad rahimahullah taala yang bernama Kitab Adab Sulukil Murid. Tata krama bagi siapapun yang ingin menuju kepada Allah. Al-murid kita semua murid, menghendaki menginginkan Allah. Kita ingin ridha Allah Subhanahu wa taala maka Imam Haddad menyusun namanya kitab Adab Sulukil Murid. Dan ini semacam ringkasan satu kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala yang bernama kitab Minhajil Abidin. Bagaimana kita berbekal mempunyai ilmu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab tersebut Imam Haddad memerinci sehingga siapapun butuh kepada kitab tersebut seperti halnya kalau ingin lebih besar lagi, kita semua butuh dengan kitab Minhajil Abidin. Yang kebetulan kitab Minhajil Abidin ini silsilahnya sudah ada, sudah kami hadirkan di Masjid Besar Weru, Cirebon. Itu sudah ada silsilahnya. Kita sekarang ingin membuat silsilah kitab Adab Sulukil Murid. Tapi sebelum kita baca kitab Adab Sulukil Murid, dan semua pengajian di sini akan diberi mukaddimah hadis Qudsi. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi SAW yang merupakan bukan Quran. Akan tapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala namanya hadis qudsi. Kita akan menghadirkan satu hadis qudsi satu kemudian setelah itu kita membaca kitab Adab Sulukil Murid. Adapun hadis qudsi yang akan kami sampaikan pada malam hari ini adalah hadis yang diriatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala yang berbunyi ya Adam Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Subhanahu wa taala, ya bna Adam wahai an Adam. Maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit engkau tidak kunjung kepadaku. Allah berfirman. Allah berfirman dan berkata, aku sakit kau tidak kunjung kepadaku wahai anak Adam. Ini nanti yaumul kiamat di hari. Kalau Allah Subhanahu wa taala yaumul Kiamat di hari kiamat nanti. Abdi abna ya Adam maridtu falam ta'udni. Aku sakit, engkau tidak kunjung kepadaku. Maka manusia waktu itu di saat Allah berfirman seperti itu bertanya, Ya Rabb, Ya Allah, Kaifa a'uduka, Kaifa a'uduka wa anta Rabbul Alamin? Bagaimana aku kunjung kepadamu, bagaimana kamu sakit? Engkau adalah pemilik semesta alam, yang menguasai semesta alam. Engkau adalah Tuhan semesta alam, Ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Ama alimta apakah kau tidak melihat waktu itu? Anna fulanan, anna abdi fulanan sesungguhnya. Hambaku yang bernama si A, hambaku yang bernama si B, maridoh sakit. Falam ta'udhu dan kau tidak kunjung kepadanya. Hambaku sakit waktu di dunia dulu. Ada tetanggamu sakit, sahabatmu sakit, saudaramu sakit, kau tidak kunjung kepadanya. Ama alimta, apakah kau tidak tahu? Annaka sesungguhnya engkau la'udtahu jika engkau berkunjung kepadanya. Lawajadtani indahu. Nisaya engkau akan menemukan aku bersama orang tersebut. Dan lanjutan hadis tersebut. Ya benar Adam, wahai anak Adam. Istata'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, Allah berfirman. Dulu aku pernah minta makan kepadamu. Kau tidak beri makan kepadaku. Allah minta makan Sebentar seorang hamba berkata, Ya Rob, wahai Tuhan Allah. Kaifa ut'imuka bagaimana aku akan beri makan kepadamu wa anta rabbul alamin kau adalah Tuhan semesta alam. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ama alimta apakah kau tidak tahu anna abdi fulan sesungguhnya hambaku yang bernama ini istata'amaka minta makan kepadamu falam tut'imhu kemudian kau tidak memberi makan kepadanya. Amma apakah kau tidak tahu annaka kalau at'amtahu? Apakah kamu tidak tahu kalau engkau memberi makan kepada hambaku itu? Kepada hambaku tersebut maka lawajadta dzalika indi. Niscaya kau menemukan orang tersebut bersamaku. Lanjutan hadisnya adalah Abdi ya abna Adam wahai anak Adam istasqaituka falam taskini. Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu dan engkau tidak memberikan minum kepadaku. Kemudian hamba tersebut bertanya, Ya Rab, wahai Tuhan Allah, Kaifa askika, bagaimana aku memberikan minum kepadamu? Wa anta rabbul alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Istasqaka, minta minum kepadamu, abdi fulan hambaku ini, falam taskihi, dan engkau tidak memberikan minum kepadanya. Ama innaka sesungguhnya engkau, lausa kaitahu jika engkau memberikan minum kepadanya, lawajadta dzalika indi niscaya engkau menemukan orang tersebut bersamaku. Ini adalah hadis qudsi. Allah berfirman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Maknanya apa? Ini keutamaan orang-orang lemah. Maka pada malam hari ini kita akan belajar agar kita punya kasih sayang kepada orang yang lemah. Hati-hati dengan orang yang lemah. Orang fakir, orang sakit, orang yang tertindas, orang yang butuh, maka ketahuilah dia adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengatakan aku sakit maknanya apa? Barang siapa yang datang kepada orang sakit, kunjung kepada orang sakit, menghibur orang sakit, maka ketahuilah dia akan mengundang rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan akan diberikan oleh Allah kepada orang yang punya kasih sayang kepada orang sakit, yang punya kasih sayang kepada orang melarat, yang punya kasih sayang kepada orang yang butuh. Jangan sampai kita itu merasa rendah dengan kefakiran dan jangan kita juga merendahkan kefakiran. Kalau ada seorang di saat fakir merasa rendah dengan kefakirannya, maka ketahuilah di saat kaya pun dia akan merendahkan orang fakir. Akan tapi kefakiran adalah kemuliaan kalau orang faham. Dan itu bukan sebuah kehin, sebuah hinaan dari Allah, sepenghinaan dari Allah. Sehingga sebagian para salafun saleh di saat mereka mempunyai kekurangan atau kefakiran langsung mengatakan ahlan bi syi'aris salihin. Datang kepadaku kefakiran artinya aku akan diikutkan dengan orang-orang soleh. Artinya jangan sampai kita tuh merasa kecil rendah dengan kefakiran. Dan juga di saat kita menjadi orang yang kaya jangan sampai kita merendahkan kefakiran. Merendahkan orang-orang lemah. Merendahkan orang-orang yang butuh. Ketahuilah Allah bersama mereka. Ini loh yang harus kita hadirkan menumbuhkan makna kasih sayang. Dan juga Allah apa di, dalam satu, satu hadis riwayatkan Imam Ad-Dailami meriwayatkan dalam hadis Qudsi juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul Allah Subhanahu wa taala berfirman, berfirman, "In kuntum tarjuna rahmati farhamu khalqi." Jika engkau mengharap rahmat dari Allah, maka kasih sayanglah engkau kepada makhlukku. Maka kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka berbuat baiklah kepada makhluk Allah. Ini kunci sebetulnya yang kami hadirkan saat ini, kunci sukses. Kita pernah mendengar mungkin ada orang pengen bangun masjid, bangun pondok, bangun rumah, bangun toko. Biasanya kalau pengen bangun itu datang kepada siapa? Orang kaya untuk cari dana ya, bantuan dan sebagainya. Ternyata ini adalah salah bukan dari situ. Akan tapi jangan lupa wahai siapapun para pejuang-pejuang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau ingin bangun pondok, jika engkau bangun pesantren, termasuk pengusaha besar yang ingin membangun perusahaan ketahuilah. Jangan kau dahulukan datang dengan manusia kaya atau orang kaya atau tempatnya uang. Akan tapi datanglah terlebih dahulu dengan orang-orang lemah yang Allah bersama mereka. Sampai dalam hadis disebutkan Al turzakuna illa bi fuqaraikum ketahuilah orang kaya akan mendapatkan rizki yang sesungguhnya kalau mereka punya kasih sayang dengan orang yang lemah. Ini sebab dikabul doa. Ayo kita rubah. Kalau kita punya hajat datang kepada orang fakir, datang kepada si yatim, datang kepada orang melarat, kita berkasih sayang kepada mereka, maka ketahuilah nanti yang akan mengirim orang kaya, orang yang punya punya punya modal untuk membekali kita, tapi melalui orang fakir. Sehingga jangan dilupakan orang fakir di dunia ini. Karena Allah bersama mereka. sampai mengatakan, Abdi maritu falam ta'udhu. Aku sakit, maksudnya apa? Ada orang sakit, Allah bersama mereka. Yang lagi sekolah ingin sukses. Ingin bekerja. Ingin membuka usaha. Maka mulailah dengan mendekat kepada orang fakir. Apakah anak yatim? Atau orang tua yang melarat? Atau orang sakit datangi kepada datanglah kepada mereka. Dan setelah anda datang kepada mereka, minta doa, berikan hadiah untuk mereka, senangkan mereka. Maka ketahuilah, Allah akan berikan kasih sayang kepada kita. Dan Allah akan menolong kita. Ini jangan sampai kita ini lupa kepada orang-orang yang semacam ini. Sampai dalam kan dalam satu hadis Imam Muslim juga meriwayatkan. Rubba ash'af. Rubba ash'af. Alangkah banyaknya orang yang compang-camping. Maksudnya sederhana. Bukan pakai baju mewah kelihatan seperti kiai gede begini. Bukan, bukan, bukan. Tidak ada jubah, tidak ada imamah. Tapi Ash'af, compang camping. Dalam riwayat, madufu'in bil abwab. Kalau masuk ke rumahnya orang pasti ditolak. Kenapa? Karena dia rendah secara lahir. Dia tidak terhormat. Dia orang fakir, orang melarat, orang yang nggak dihargai. Kalau seandainya masuk ke rumah orang pasti ditolak. Madfu'un bil abwab Lau aksama Allahi la abarrah. Kalau seandainya bersumpah meminta kepada Allah, ini saya akan dikabul. Makanya hati-hati dengan orang semacam itu. Sekarang ini waktunya. Kita berkasih sayang kepada orang lemah. Kita mendekat kepada orang-orang fakir. Agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kasih sayang. Sekarang subhanallah kadang itu sudah tidak peduli, kadang sudah melarat dibohongi, sudah fakir dibohongi, sudah oh masya Allah, dolim di atas kedoliman ketahuilah dia bakal sengsara dan tidak lama dia bakal hancur orang yang berbuat dolim kepada orang fakir karena Allah bersama mereka. Ini adalah mukaddimah hadis qudsi, semoga jadi pegangan oleh kita semuanya. Ingat berkasih sayanglah dengan orang lemah. Hajat kita yang sangat mendesak datangi mereka. Sesaat pergi ke rumah sakit cari orang sakit di sana hibur mereka, senangkan mereka, atau keluarganya, maka ketahuilah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Baik, insyaAllah. Ini adalah mukaddimah. Kemudian selanjutnya kita akan baca kitab Adab Sulukil Murid. Mana Adab, Adab Sulukil Murid? Qala Imam Haddad rahimahullahu ta'ala. Imam Haddad rahimahullahu ta'ala. Ada kitabnya. Kitab mana aja sudah, apa aja ya, kitab. Bismillah, qaulul musannaf dari apa? Alhamdulillah biasa begitu. Jadi ini kitab adalah kitab kecil, akan tapi subhanallah kitab ini sangat bermanfaat untuk siapapun yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon disiapkan satu kitab karena kita nak itu. Atau pinjam aja. Anda ngajar kitab, tidak ada kitabnya. Enggak punya kitab juga. Kalau ada kitab, tidak jadi kitabnya. Bismillah, kita lanjutkan kalau itu. Berkasih sayang kepada orang fakir, orang lemah. Ini kunci. Kadang sebagian orang subhanallah, lihat. Dan ini tidak tidak terjadi kepada orang awam juga. Kadang mungkin seorang ustadz. Lihat. Menghargai kalau orang kaya datang dihargai, tapi giliran orang fakir datang direndahkan. Mungkin kalau ada orang fakir datang naik sepeda engkol dia bilang abah masih sibuk, masih sakit, masih istirahat nih. Tapi gila orang kaya datang ahlan wa sahlan wa ini musibah ini. Bukan seperti itu. Ketahuilah mungkin kita ingin bangun pondok. Kalau kita dekat dengan orang fakir, dengan orang lemah, orang yang tertindas, maka ketahuilah nanti ya Allah yang akan mengirim kepada kita orang-orang kaya. Jadi orang kaya yang akan dikirim oleh Allah itu buah kedekatan kita kepada orang fakir, maka itu orang kaya yang benar. Tapi kalau kita langsung datang kepada orang kaya, lihat karena kita kagum kepada orang kaya, maka ketahuilah, dahaba anhu thulutha dini akan hilang dua pertiga iman seorang ustadz tersebut. Datang ke pejabat pemerintahan dan sebagainya. Itu buah daripada kedekatan kita kepada orang fakir. Kalau kita sudah dekat kepada orang fakir, berkasih sayang kepada orang lemah, maka ketahuilah nanti Allah akan kirim bantuan secara langsung atau secara tidak langsung. Makanya termasuk orang yang akan membantu kita nanti adalah pilihan Allah karena apa? Janji Allah. Allah fi abdi makan al abdu fi akhi. Karena kita telah menolong orang lemah, maka Allah akan tolong kita melalui hamba-hamba pilihannya, bukan asal hamba. Sehingga orang kaya yang datang kepada kita adalah orang kaya pilihan. Dan amalkan ini wahai para pejuang. Cuman kadang yang diutamakan hanya orang kaya saja, dan wahai para ustadz, kalau dekat kepada orang kaya, jangan kau mengharap hartanya, akan tapi dekatlah kepada orang kaya karena anda menginginkan keselamatan untuknya. Kita gugah hatinya untuk bisa berjuang dengan kekayaannya. Terserah berjuangnya, tidak harus dengan kita. Karena pintu surga banyak. Karena lembaga-lembaga banyak. Perjuangan banyak. Silahkan, akan tapi kita gugah mereka. Tapi kalau kita ingin membangun kemuliaan, melalui orang fakir. Yang masih sekolah, yang mau berjuang, ingat. Makanya jangan jauh-jauh dengan orang fakir, orang lemah, orang anak yatim, orang tertindas, maka mereka itu adalah tempat dikabulnya doa, doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sudah datang kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim, ringkas saja kita baca, baca. Karena waktu sudah malam, kita tidak ingin pengajian ini malam sehingga tidak bisa tahajudan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Musannaf pengarang memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan hendaknya kita di dalam memulai segala hal kebaikan secara lahir memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Imam Haddad juga memulai dengan satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang makna doa tersebut adalah pasrah kepada Allah bahwa kita tidak akan bisa berbuat apapun kecuali Allah berikan kepada kita kekuatan. La haula tidak ada daya, wala quwata tidak ada kekuatan illa billahil alil azim kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Kita tidak akan bisa menyampaikan ceramah semacam ini kecuali Allah berikan kepada kita kekuatan. Berikan kepada kita kemampuan. Anda pun semuanya tidak akan bisa datang ke sini kecuali dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah Allah memberikan kekuatan kepada anda untuk melangkahkan kaki ke tempat ini itu yang memilih adalah Allah. La haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Setelah bismillah kemudian alhamdulillah, dua-duanya adalah bimbingan dari Nabi saw. alaihi "Kullu amrin tibalin la yubda'u fi bil basmalati." Segala sesuatu yang dianggap baik jika tidak dimulai dengan bismillah, baik secara lahir tadi jika tidak dimulai dengan bismillah fa akta maka akan terputus bahwa abtar bahwa ajda sebagian riwayat mengatakan terputus yang jelas terputus apa terputus terputus barokahnya jadi kalau ngarang buku nggak pakai bismillah kurang barokah jadi kalau ibu mau masak ya pakai bismillahirrahmanirrahim biar barokahnya apalagi barang mahal begini katanya berkah ya jadi berkat bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillahirabbil alamin yang makna alhamdulillah adalah menghadirkan sanjungan kepada Allah yang segala kebaikan yang kita dapat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji. Kalau kita menemukan segala kebaikan di dunia, maka sungguh itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantas dan layak dan seharusnya senantiasa sanjungan kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang yagzifu idza syaa. Jika Allah menghendaki Allah akan meletakkan, Allah akan menitipkan fi qulubil muridina di hati para murid. Kita ini murid. Murid itu orang yang menuju kepada Allah. Murid itu bahasa Indonesia itu adalah ternyata bahasa Arab itu aslinya. Murid itu yang mau belajar menuju kepada Allah ya, murid-muridnya. Muridin itu artinya murid-murid. Tapi murid dalam dunia tarbiyah dulu adalah seorang syekh, seorang guru, ada murid. Mereka ada murid, murid, murid, murid. Diajari untuk kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, menitipkan di hati para hamba-hamba yang menuju kepada Allah itu, Allah titipkan apa? Lau'atal iradati. Semangat yang memba- ber- berkobar. Berkobarnya semangat di dalam hati. Jadi Allah itu kalau memilih seorang hamba mulia, diberikan di dalam hati hamba tersebut semangat yang berkobar untuk mencari kemuliaan giat. Belajar giat, ibadah giat, berjuang giat, terus giat, giat, giat. Dan itu ada berkorbarnya, berkobarnya semangat di dalam hati. Lo'atul iradati. Fayuz'ijhum kemudian. Yang dititipkan oleh Allah di hati seorang hamba tadi. Lo'atul iradati itu. Maka sesuatu yang telah Allah titipkan di hati tadi yuz'ijum akan menggerakkan orang tersebut. Yuz'ijukum akan menggerakkan ila suluki sabili sa'adati, menggerakkan hamba tersebut sehingga hamba tersebut mau menuju jalan kebahagiaan. Maksudnya apa? Mudah melakukan ketaatan, melakukan kebaikan karena apa? Semangat yang berkobar di dalam hati yang Allah berikan tadi kemudian menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan kebaikan. Dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya al-iman, yang itu adalah iman. Kalau tidak punya iman gak akan datang ke sini untuk apa? Datang ke sini ngantuk-ngantuk kok. Malam-malam begini datang ke sini enakan tidur karena ada iman di hati kita. Yang iman itulah adalah semangat yang berkobar di dalam hati yang menjadikan seorang hamba selalu ingin mendekat kepada Allah. Wal ibadah. Al iman. Ya al iman wal ibadah rasa atau keyakinan, keimanan di dalam hati dan kerinduan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabili saadah ini oh, maaf ya. Jadi Allah menitipkan semangat yang berkobar di dalam hati yang menjadikan seorang hamba itu bersemangat untuk mencari kebahagiaan. Mohon maaf ini salah. Kebahagiaan itu bentuknya apa? Kebahagiaan yang hakiki nilainya keimanan. Jadi keimanan dulu, mohon maaf, ini salah salah. Keimanan di dalam hati seorang hamba, kemudian setelah itu dirindukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahwu kullu rasmin wa adah. Wa mahwu kulli rasmin, wa mahwu kulli rasmin wa adah. Itu artinya apa? Bagaimana kita itu beribadah ini tidak hanya sekedar gambar saja. Akan tapi ada rohnya, Bukan sekedar kebiasaan rutin. Habis sholat subuh, ingin sholat subuh, sholat malam, sholat ini. Ada rutin, ngaji rutin. Akan tapi ada rohnya. Jadi yang namanya kebiasaan itu sudah hilang. Ini bukan kebiasaan. Akan tapi ini adalah menjadi satu yang bermakna. Bukan kebiasaan saja. Sebab ada orang bu hadir pengajian hanya rutin. Ya sudah ikut-ikutan. Sholat pun ya sudah, tidak merasakan nikmatnya sholat, ya sudah. Karena sholat, suaminya ngajak sholat, sholat, sholat, Allah Akbar. Bangun malam, bangun malam. Akan tapi itu, itu hanya rasem saja. Gambarnya saja secara lahir dia beribadah. Tapi hatinya tidak beribadah. Karena apa? Belum merasakan manisnya ibadah. Dan ini yang akan diajarkan Imam Haddad nanti. Bagaimana kita bisa menghilangkan kullu rasbin wa'adah tadi. Sehingga ibadah kita bermakna. Ibadah kita ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Salawat semoga Allah limpahkan kepada Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam. Ini puji, apa, doa semoga. Doa, salawat, kesejahteraan dan keselamatan. Semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sayyidi Ahli Sa'adati. Tuannya atau pemimpinnya. Orang-orang yang berbahagia nanti. Wa ala alih dan juga para keluarga. Wa sahbihi dan juga para sahabat-sahabat as-sadati al-qadati yang mereka adalah orang-orang mulia yang menjadi pemimpin-pemimpin dalam segala kebaikan. Di dalam perjuangan, di dalam ibadah, di dalam ilmu, mereka para sahabat Nabi adalah pemimpin-pemimpin. Amma ba'du. Waqad qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa huwa asdaqul qailin. Allah adalah zat yang maha benar di dalam berfirman. Maha benar dan tidak akan salah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berfirman "Man kana yuridul ajilata" ajjalna lahu fiha manasya'u liman nurid. Barang siapa yang menghendaki dunia, wahai pencari dunia, alangkah hinanya kita kalau kita mencari dunia untuk dunia. Barang siapa yang menghendaki dunia, ajalna lahu fiha, aku berikan kepada orang tersebut di dunia. Mana sa'u, apa yang aku kami kehendaki. Liman nuridu bagi siapapun yang kami mau. Thumma ja'alnahu ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kemudian aku jadikan neraka adalah tempat yang akan ia masuki. Madmuman dalam keadaan terhinakan. Madhura dalam keadaan tertolak dari kebaikan dan keba kemuliaan. Wa man aradal akhirata barang siapa menghendaki akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha. Kemudian dia berusaha. Wa sa'a berusaha. Laha sa'yaha dengan sungguh-sungguh Wa wa mu'minun dan di dalam hatinya ada keimanan kepada akhirat, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika maka mereka itu kana sa'yuhum mashkura, maka usahanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu firman Allah menjelaskan bahwasanya kalau urusan dunia jika ada orang itu keinginannya hanya dunia, belum berbuat, itu sudah hina. Keinginannya dunia, maka ini mengingatkan bagi siapapun yang mencari dunia. Kalau keinginannya dunia, maka ketahuilah dia terhinakan sebelum mencari dunia. Akan tapi bagaimana adab kita di saat mencari dunia? Akan tapi ingat, jika engkau mencari dunia, hendaknya yang kau ingat adalah akhirat. Itu baru mulia. Kita perlu pengusaha yang kaya. Kita perlu orang yang punya duit. Kita perlu, akan tapi ketahuilah, siapapun yang mencari kekayaan, harus senantiasa diperbaharui di hati kita niat. Saya mencari ini semua karena untuk Allah, untuk bekal ibadah. Kalau dipikir secara sesungguhnya, kalau orang mencari dunia hanya untuk dunia, berarti dia tidak sadar. Mencari dunia hanya untuk dunia, padahal dunia itu akan kita tinggalkan kalau tidak meninggalkan kita. Berapa lama kita ada di dunia? Yang sudah umur 40 tahun tinggal berapa tahun lagi? Yang sudah 70 tahun berapa tahun lagi? Mencari dunia akan ditinggalkan itu semuanya. Yang mencari dunia untuk dunia akan sengsara. Maka dikatakan ajalna akan kami beri dunia. Akan tapi akhirnya nanti akan masuk neraka jahanam. Akan tapi wahai pencari dunia. Dan itu perintah dari Allah untuk kita mencari nafkah. Perintah dari Allah untuk mencari rizki yang halal. Maka dari itu, jangan anda melangkahkan kaki di saat mencari dunia, kecuali anda lintaskan untuk Allah. Untuk Allah, bahkan jika orang ini benar niatnya, misalnya ada namanya ghibtah, ada orang ngiri yang baik. Misalnya ngelihat tetangganya orang kaya. Ngelihat tetangganya orang kaya dan dia banyak bersedekah dan bersedekah. Sedekahnya banyak. Tetangganya itu. Kemudian dia berkeinginan, saya juga akan bekerja biar saya bisa sedekah seperti tetangga saja. Saya, biar bangun masjid, biar bangun pondok, bisa ini. Saya pengen seperti dia. Lalu bekerjalah orang tersebut. Biarpun dia tidak mendapatkan kekayaan karena niatnya yang baik di dalam hatinya, maka orang tersebut sudah mendapatkan kemuliaan seperti tetangganya yang sedekah. Dan di saat mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya, maka ketahuilah kekayaannya pun akan menjadi kekayaan yang berarti. Karena apa? Dia punya cita-cita mulia berbuat baik, dan dia beri, diberi oleh Allah kekayaan, dan dia berbuat baik dengan kekayaannya, maka mulialah dengan kekayaannya. Makanya kalau mencari dunia hanya untuk dunia sengsara dan hina, Sedekah berat, kalaupun sedekah pun yang diinginkan adalah bagaimana balik lebih gede lagi. Makanya kekayaan akan menjadi mulia jika digunakan untuk yang baik. Akan berguna jika diniatkan yang baik. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semua mereka belajar ilmu. Para sahabat Nabi pada zaman Nabi itu tidak semuanya menuntut ilmu, akan tapi bermacam-macam. Setelah sholat subuh bersama Nabi, beberapa orang saja yang bersama Nabi menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Selebihnya mana? Yang dagang-dagang, yang pelatihan perang, latihan perang. Akan tapi ingat. Nabi beri wanti-wanti kepada mereka. Kau boleh menjadi orang kaya di sana, hei Abdurrahman bin Auf. Kau boleh cari duit di sana. Akan tapi ketahuilah, tempat kembalimu adalah tempat mulia ini. Kekayaanmu adalah untuk berjuang di sini. Dan mereka menjadi orang kaya ahli surga. Dan semoga yang datang di sini adalah orang kaya ahli surga. Yang fakir diberi kecukupan oleh Allah. Yang punya ilmu-ilmunya berguna untuk perjuangan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian waman aradal akhirata. Kalau orang menghendaki akhirat, menginginkan akhirat harus ada tanda-tandanya. Wasa'alaha sa'yaha. Usaha dong. Saya ingin masuk surga, enggak mau ngaji. Saya ingin masuk surga, sholat mah enggak. Nah, ini bermasalah. Waman aradal akhirat barang siapa menghendaki akhirat keselamatan di akhirat sa'alaha sa'yaha kemudian dia berusaha ngaji, sedekah, dekat dengan orang alim, Masya Allah berdoa, berusaha dan berusaha. Wa mu'minun dan di dalam hatinya memang ada keimanan yang sesungguhnya. Yakin adanya akhirat. Balasan dari Allah. Takut hukuman Allah. Ketahuilah. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang ini adalah adalah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk ini insya Allah semuanya ini adalah orang yang menghendaki akhirat. Kita datang dari rumah kita ke tempat ini adalah untuk mencari akhirat. Kita berusaha di sini. Dan kita semuanya punya keyakinan. Iman kepada Allah. Kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang punya surga. Allah yang punya neraka. Allah yang maha memberi kasih sayang dan memberikan kenikmatan di surga. Sekaligus Allah juga yang maha kuasa untuk menyiksa hambanya. Dengan keyakinan itu. Lalu kita berusaha. Menginginkan akhirat. Berusaha dengan sedekah. Berusaha dengan ngaji. Berusaha dengan ibadah maka inilah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Haddad rahimahullah taala, "Wal ajilatu hiya dunya." Yang namanya ajilah adalah dunia. Fa idza kana al muridu laha wa inal kana muridu laha fad fa idza kana al muridu laha. Kalau orang yang di dalam hatinya itu adalah urusan dunia, hatinya dunia, fadlan anisai, yang rindu dunia saja itu sudah hina. Menginginkan dunia untuk dunia itu hina. Tapi kalau mencari dunia untuk akhirat jadi mulia. Menginginkan dunia saja untuk dunia, belum punya dunia itu sudah hina. Apalagi asai. Bagaimana kalau orang sudah berusaha, capek cari duit hanya untuk dunia. Ditolabiha. Asai yang disai litolabiha. Orang yang berusaha mencari dunia. Masih ruhu ilan nar. Mereka tempatnya ke neraka. Orang yang hanya menginginkan dunia untuk dunia. Mencari dunia untuk dunia. Dia akan di neraka jahanam. Dia akan sengsara ma'allaum terhinakan as-saghar dikucilkan direndahkan dia fama ajdarul fama ajdarul akila alangkah layaknya bagi orang yang berakal bil iqradi anha untuk berpaling dari dunia berpaling dengan hatinya Bukan, eh, berpaling dengan hati makna berpaling dengan hati harus faham jangan sampai tertanam di hati kita hubbud dunia sehingga doa para kekasih Allah Allah maj'alid dunya fi ku fi aidina wa la taj'alha fi qulubina Ya Allah, jadikan dunia di tangan saya. Jangan kau jadikan dunia di hati saya, ya Allah. Jadikan dunia di tangan saya. Jangan kau jadikan dunia di hati saya. Nah, ini yang dihindarkan Imam Haddad. Jangan sampai dunia di hatimu. Kalau dunia di hati kita masih susah sedekah, lihat. Kalau sedekah pun ada hawa nafsu. Makanya kita tadi bicara. Sedekah itu tidak boleh dengan hawa nafsu. Ada sedekah yang bermanfaat. Dunia bermanfaat. Sedekah yang panjang masanya. Kalau kita sedekah 100 ribu rupiah. Seratus ribu rupiah kepada orang kaya dapat pahala. Sedekah kepada orang fakir dapat pahala, lebih gede lagi. Seratus seratus ribu yang kita berikan kepada orang kaya dapat pahala, namanya sedekah. Seratus ribu yang kita berikan kepada orang fakir, seratus ribu dapat pahala lebih gede. Kita berikan kepada orang fakir, kerabat, lebih gede lagi. Artinya ada orang cerdas. Kalau sedekah itu pikir, jangan hanya nuruti hawa nafsu. Jangan hanya ngetren sana, ngetren sini. Saya begini, begitu. Ya, iku yonan ya umroh, ngumrohin orang. Mau dibawa kemana orang? Diumrohin. Saya sering kritiki orang yang sering ngumrohin orang. Mohon maaf. Ngumrohin orang adalah bagus, tapi jangan terus-menerus sesaat-sesaat. Sebab kadang orang yang diumrohin itu adalah orang yang lebih senang sama duitnya daripada diumrohin. Mungkin dia punya utang. Ini enak kita ngomong karena ada travel al-bahjah. Makanya travel al-bahjah kalau ngurusi orang, jangan orang suruh umroh-umroh tok. Dilihat. Kalau ternyata dia sering umrohin orang, dinasehati. Bangun pondok masjid, santren gitu loh. Jangan umroh terus Pak Haji, biarpun punya travel. Kan begitu ya. Nah ini. Karena apa? Kasihan mereka. Kalau kita mengumrohkan seseorang, itu ibadah kasirah. Ibadahnya hanya untuk dia tak selesai. Tapi kalau untuk mencetak ulama, lihat. Membuat pondok, lihat. Sepanjang orang belajar di situ, menjadi ulama, lihat. Bersama banyaknya ulama yang keluar dari tempat tersebut, dia akan mendapatkan keutamaan. Dia mendapatkan barokah sehingga pangkatnya melebihi daripada ulama itu sendiri karena apa? Dia yang mencetak ulama. Termasuk sedekah kadang-kadang dengan hawa nafsu. Kalau sudah sedekah ke orang kaya itu kadang-kadang enak sedekah kepada orang kaya. Sedekah brol-brol kalau sama orang kaya. Kalau orang kaya datang sedekah bantu, makan enak dan sebagainya. Karena apa? Ya, nanti kalau saya datang ke sana juga dihormati kayak begitu kan gitu. Tapi sedekah sama orang fakir kadang susah. Sedekah Sedekah kepada kiai, sama itu ada hawa nafsu. Kalau kiai nya kiai kaya, duitnya gede nih sedekahnya, kiai kaya. Tapi kiai kampung melarat 20 ribu. Nah ini hawa nafsu. Mestinya kebalikannya, kalau kiai kaya sudah banyak duitnya itu, ini kiai melarat ini. Pokoknya jangan hawa nafsu deh sedekah. Pikirkan, mana yang lebih besar pahalaku? Mana yang lebih besar? Apa harus aku berikan kemana ini? Tidak boleh dengan hawa nafsu. Nah ini, maka di sini disebutkan bahwasanya berpaling dari dunia itu maknanya bukan orang harus meninggalkan dunia, bukan akan tapi berpaling dengan hatimu. Jangan kau jadikan dunia itu yang membebani dirimu untuk berbuat baik. Gara-gara mencari dunia salat asar hilang. Gara-gara jadi dunia harus membuka auratnya karena peraturan di toko tersebut gak boleh pakai kerudung misalnya. Dunia dicari untuk membuka membuka membuang agama. Mencari dunia melanggar Allah lah itulah. Itu yang sengsara. Akan tapi jika kita mencari dunia, lihat, untuk bekal. Dunia di tangan, bukan dunia di hati. Dan hendaknya kita wal ihtiras minha menjaga diri, hati kita jangan sampai dikotori oleh dunia dengan kecintaan kepada dunia. Wal akhiratu hiyal jannah dan di disebutkan yang namanya akhirat adalah surga. Wala yakfi fi khusulil fawzi biha. Tidak cukup untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat itu hanya al-iradah fakot. Kalau dunia punya keinginan itu saja sudah sengsara. Jadi kalau yang namanya hubud dunia itu jangan dianggap orang kaya saja. Itu salah. Hubud dunia itu ada orang sudah fakir, nyungsep, larat, Waduh, habis. Tapi hubud dunia, lihat. Sampai kerja untuk cari 20 ribu duit itu nggak sholat sudah. nggak puasa lagi. Nasib betul itu orang. Jadi yang namanya hubud dunia jangan dianggap orang kaya tidak, bukan. Orang fakir pun mungkin hubud dunia sebab hubud dunia di sini, bukan karena adanya dunia. Cinta dunia sehingga lihat, nggak peduli sekolah. Zaman sekarang sudah dunia betul-betul menguasai hati anak-anak kita zaman sekarang ini. Sekolah kalau bukan sekolah dunia males. Pendidikan harus pendidikan cari duit. Sekolah, sekolah cari duit. Apapun cari duit, duit, duit, duit. Boleh kita cari duit, ingat tadi, tapi untuk Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya hubbud dunia bukan orang kaya saja, orang melarat pikirannya dunia bahkan lebih rakus. Dia jadi apapun tetap jadi orang nggak benar. Mohon maaf. Ahli surga bisa dalam bentuk tukang becak, boleh. Sebab jadi tukang becak itu hanya gelar di dunia. Mungkin tukang becak ahli surga, dia waktu bebas itu kerjanya bebas waktu sholat sholat sambil becak dikit la ilaha illallah la ilaha illallah. Tukang becak ahli surga. Tapi juga ada tukang becak ahli neraka sudah becak tak taunya apa bohong muter sana ini mau ini bohong neraka. Jadi neraka itu adalah tempatnya siapa saja. Pejabat masuk surga juga ada. Pejabat di neraka juga ada. Orang kaya ahli surga. Banyak semoga yang menyaksikan ini ahli surga semuanya. Amin. Hartanya untuk kebaikan. Ada orang kaya ahli neraka. Ada. Jadi namanya hubud dunia itu bukan harus orang itu kaya, tidak. Bahkan ada orang kaya, ternyata bukan hubud dunia. Kita menemukan subhanallah. Bingung. Ada orang sedekah itu kayak duit gak berguna. Sedekah, sedekah itu terdengar sedekah satu miliar, dua miliar, ini miliar. Duh, duit kok kacang. Kalau orang kalau orang kan berpikir, kan ini satu satu supermarket ini atau suka apa yang mat-mat-mat itu yang di pinggir jalan itu. Modal 700 juta kan sebegitu. Kalau orang berpikir bisnis kan begitu. Akan tapi diberikan untuk pondok pesantren. Diberikan untuk perjuangan. Karena Allah ciptakan dia hatinya untuk perjuangan. Kekayaan yang didapatnya adalah hanya untuk perjuangan. Bahkan membuka usaha baru belum selesai sudah berpikir. Insya Allah 50% dari usaha ini adalah untuk perjuangan di jalan Nabi Muhammad SAW. Kelihatannya orang kaya, naik mobil enak. Tapi hatinya dengan dengan Allah kekayaannya tidak menguasai hatinya. Sehingga ini doa para kekasih Allah, Allah maj'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi kulubina Ya Allah jadikan dunia di tangan saya. Jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Kemudian selanjutnya. Kalau urusan akhirat nggak cukup dengan keinginan saja. Tapi di samping ada keinginan untuk selamat di akhirat, bal hiya ma'al iman, harus ada keimanan. Ada iman di dalam hati, keyakinan. Jadi kalau kita ingin menginginkan akhirat di dalam perjalanan kita harus yang kita lihat adalah Allah ridha Allah. Ini penting. Tidak jaminan loh ya orang yang begini ini lalu selamat kalau ternyata yang dihadapannya adalah bukan Allah. Ada orang mengadakan pengajian ternyata di dalam hatinya adalah besar-besaran jamaah. Umatku paling gede nanti. Allah naudzubillah. Sanjungan dari manusia. Oh, majelis terbesar. Jamaahnya paling gede, lihat. Bukan Allah yang dilihat. Ternyata yang dibesarkan bukan Allah, yang dibesarkan adalah dirinya sendiri. Dia membuat program, promo, segala macam agar yang gede, ribuan orang datang. Ternyata yang digedekan bukan Allah, yang digedekan adalah dirinya sendiri. Lihat, artinya secara lahir dia berjuang dalam kebaikan, tapi imannya tidak ada. Karena dia tidak punya keyakinan bahasanya Allah perlu yang diagungkan. Tapi yang diagungkan dirinya sendiri. Nah kalau sudah biasanya mengagungkan dirinya dengan besar-besaran majelis. Nanti gesekan sama majelis sebelas. Lo kok ngadain majelis di situ? Kenapa? Lo, lo, lo, lo, lo. Ribut nanti. Karena hatinya kotor. Tidak ada iman. Kalau kita ber, membuang, kalau ada orang membangun pondok, ketahuilah karena Allah. Kalau orang membuat majelis karena Allah, orang sholat karena Allah, sedekah karena Allah, tapi kalau tidak ada keimanan tidak ada gunanya. Sedekah sebanyak apapun lihat, jika tidak dibarengi keimanan kepada Allah, maka ketahuilah sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Yang tidak kenal Allah, kenal manusia. Sedekahnya bab riya, adalah termasuk dosa yang tersembunyi di dalam hati. Lihat, Allah. Jadi di samping ada usaha di samping ada mau keinginan aku ingin Allah, aku ingin kebaikan, lalu aku menempuh jalan kebaikan. Salah sa'yaha. Aku menempuh jalan kebaikan, tapi ingat yang aku cari harus Allah. Maka harus ada keimanan kepada Allah. Di saat Anda bersedekah wahai orang kaya yang kau pandang hendaknya Allah. Bukan yang kau pandang adalah nama baik kemudian mempermudah Anda untuk melebarkan bisnis Anda. Ini musibah lagi. Ustaz pun demikian ternyata jamaah ini diam-diam di dalam hatinya kalau jamaahnya banyak ini cari duit juga gampang musibah lagi ini. Semuanya ternyata bisa masuk musibah kalau urusan dunia ini lihat hati-hati. Kalau sudah hatinya enggak benar semuanya, akan tapi semoga yang ada di sini dan yang mendengar suara ini ulama-ulama ahli surga, habaib-habaib ahli surga, orang kaya ahli surga, semuanya. Amin. Kemudian setelah itu apa? Wal saleh dan setelah itu ada amal baik. Ada kemauan dibarengi dengan keimanan, kerinduan kepada Allah, baru amal solehnya nanti dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. al musharilah ilahi yang diisyaratkan oleh Allah dalam firmannya tadi, wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min yang berusaha beramal soleh dibarengi dengan keimanan. Jadi ada orang beramal soleh tidak dibarengi keimanan. Masuk bab Amal baiknya bukan karena Allah, sedekah banyak bukan karena Allah. Sholat bukan karena Allah. Puasa bukan karena Allah. Hanya pengen dibilang sebagai orang ahli puasa. Na'udzubillah. Semuanya akan sia-sia. Dan tidak ada gunanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikit selesaikan. Wasa'yu al-mashkur. Adapun usaha yang diterima oleh Allah. Wa al-amalul makbul. Yaitu amal yang diterima. Al-mustawjibu. Yang menjadikan seseorang tersebut. Sahibuhu. yakni pemilik amal tersebut. Al-madha menjadikan dapat sanjungan wathana sanjungan dari Allah wathana wathawab al azim pahala yang besar alladzi la kodi yang tidak berakhir yaitu di akhirat nanti wala yafna dan tidak akan sirna bifadlillahi wa rahmatihi atas karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala wal khasir min kulli wajhin adapun orang yang rugi dengan benar-benar kerugian wal khasir min kulli wajhin adapun orang yang rugi dengan benar-benar kerugian minal muridina dari orang-orang yang seolah-olah dohirnya mencari Allah, ibadah, zikir, masuk torekoh, majlis taklim, wajib macam-macam. Orang yang rugi dari mereka-mereka itu siapa? Dohirnya muridin, lihat. Masuk torekoh, torekoh, majelis taklim, iya. Ceramah, oke. Okay. Pondok, iya. Muridin. Tapi mereka rugi semuanya. Jika kenapa? Jika yang muridinnya itu adalah ternyata dunia yang dicari. Apalagi itu tadi, dunia pakai akhirat naudzubillah menjual akhirat untuk dunia busuk lagi kalau orang mencari dunia dengan dunia saja sudah tidak baik bagaimana mencari dunia dengan akhirat menjual agamanya kalau orang kafir Quraisy zaman dahulu adalah menyembah Allah dengan perantara berhala. Berhala dijadikan kendaraan menuju Allah, tidak diterima oleh Allah. Sekarang lebih busuk lagi. Kalau ada orang menggunakan Al-Quran, menggunakan agama untuk menuju dunia adalah busuk. Pakai label ustadz untuk cari dunia. Makom kekiaian cari dunia. Apalagi? Oh ini bahaya lagi. Itu adalah yuridud dunia, menginginkan dunia. Lebih busuk lagi. Orang menginginkan dunia dengan dunia tidak baik. Bagaimana orang menginginkan dunia dengan akhirat. Dengan agama. Busuk di atas kebusukan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ini harus panjang syarah. Ini kitab luar biasa. Wal khasir min kulli orang yang rugi sama sekali dari orang-orang yang mencari dunia tadi Alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi alwa'idul madhkur yang sudah dijelaskan tadi dengan jelas akan ancaman-ancaman yang disebutkan tadi. Neraka fil ayah Walladhi yuridud dunya iradatan yaitu orang yang menghendaki dunia mencari dunia yansa kemudian dia lupa fi jambiha di samping mencari dunia tadi dia lupa al akhirata akhirat ini isyarat bahasanya orang mencari kan bukan hina. Hei orang kaya, lanjutkan menjadi orang kaya, paling kaya, tapi ingat akhiratmu. Kita selalu berkata dengan sahabat-sahabat yang dia jago cari duit, kau cari duit yang banyak. Jadilah jadi orang paling kaya di dunia kalau perlu. Tapi ingat hatimu dengan Allah, lihat. Kalau engkau punya iman, kemudian engkau menjadi orang paling kaya, pasti kekayaanmu bermanfaat. Maka dengar hei orang kaya yang ada di sini. ia menyaksikan acara jadi orang kaya yang benar. Jadilah orang kaya selagi kau mampu. Surgamu melalui itu. Orang kaya melalui surga punya surga sendiri. Pejabat punya surga sendiri. Pintu surga sendiri. Maka masuki pintumu. Akan tapi ingat, tujuannya adalah untuk Allah, untuk akhirat. Maka orang yang hanya mencari dunia, fala yu'minu biha, tidak beriman kepada akhirat. Tidak. Au yu'minu, iman kepada akhirat. Oh, omongan si iman. Layak malu bi, mau beramal. Iman aku takut, sirka siksa Allah. Aku rindu surga Allah. Ngaji yuk, ntar dulu. Aku takut siksa Allah. Aku rindu kepada Allah. Aku rindu surga Allah. Salat malam yuk. Ngantuk. Jangan maksiat. Aku senang. Eh, kacau. Ini. Fal awal ada adapun yang pertama orang yang tidak beriman kafir. Khalidun finnari kafirun orang kafir yang abadi di dalam neraka. Wathani yang kedua adalah fasikun. Yang kedua adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi males ibadah, males menuntut ilmu, males ngaji, maka ini adalah orang fasik. Mausumun bil khasari, yang disebut sebagai, yang diberi tanda, diberi nama orang-orang yang punya kerugian, orang yang rugi. Sampai di sini saja insya Allah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi insya Allah kurikulumnya nanti hadis kutsinya akan kita hadirkan satu hadis, satu hadis, satu hadis, Kemudian silsilahnya adalah dengan kitab Adab Sulukil Murid. Wallahu a'lam bisawab. Para jamaah yang dimuliakan Allah demikian tausiah yang dibahas oleh beliau tentang adab kitab adab sulukil murid dan Para jamaah juga bisa memiliki kitab ini. Kitabnya kecil namun agung maknanya, besar manfaatnya yang insya Allah disediakan oleh panitia dengan harga yang murah sekali 7.500 ya. Jamaah bisa memiliki kitab Adabu Sulukil Murid ini. Dan sebelum tanya jawab, ini ada beberapa pengumuman tentang Al-Bahjah Travel and Tour melintasi keindahan cakrawala islami ini untuk beberapa paket-paket milad al-bahjah ini uh, dengan biaya hanya 18 juta selama 5 9 eh, hari ya. Hotel bintang 3 ziarah Makkah Madinah. Kemudian paket awal Ramadan. Paket awal Ramadan dengan uh, biaya 2050 dolar ya plus 1,2 juta. Ini selama 9 hari juga marhaban ahlan wa sahlan Habib Muhammad bin Salim Segaf. Habibullah. Kemudian untuk uh, paket full Ramadan, paket full Ramadan ini 4.100 dolar plus 1,2 juta. Ini juga dengan fasilitas hotel bintang 3 ziarah Makkah Madinah. Kemudian paket umroh plus arba'in ini 1950 plus 1,2 juta lama 16 hari sesuai dengan dengan fasilitas hotel juga bintang 3 ziarah Makkah Madinah yang menghendaki untuk berhubungan dengan panitia atau panitia uh, travel and tour Al-Bahjah saudara Mas Lutfi dan Mas Gunawan atau ke sekretariat Al-Bahjah dan perlu Anda coba karena ini termasuk uh, insya Allah murah ya Demikian pengumuman dan kita lanjutkan dengan tanya jawab dipersilahkan dari hadirin hadirat sekalian dipersilahkan dari para hadirin dulu panitia oh yang putri dulu minta diawalkan silahkan sebutkan nama dan alamatnya biar kenal nih jamaah monggo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ibu Dia dari Tulungagung. Buya yang kami hormati dan semoga senantiasa dimuliakan Allah. Amin ya. Di sini kami ingin menanyakan sebuah hadis yang insya Allah yang berarti fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya fitnah di sini apakah kita itu mm, memfitnah orang atau fitnah yang ada di zaman sekarang ini tentang agama? Karena saat ini lagi model sedikit punya ilmu belajar satu dua tiga hari itu sudah e, banyak menyiarkan ilmu itu gitu bu ya dan seakan-akan dia paling benar gitu bu ya terus Hairannya orang-orang awam sekarang itu terlalu royal bu ya. Kalau udah pakai kopiah putih, udah haji sudah di dimakomi Pak Kiai Haji gitu. Padahal ilmunya belum ada dan tamunya banyak gitu ya. Sedangkan ilmu yang disampaikan itu jauh dari Al-Quran dan hadis karena mungkin beliaunya belum menuntut ilmu itu yang bagaimana Bu ya terima kasih atas bimbingannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diteruskan yang dari Putra monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Kepada yang kami hormati, jelaskan tentang perkataan Wali Putri Robi Al-Adawiyah tentang istighfaruna yahtadu ila istibar, istibar kita masih butuh di istibar itu maksudnya bagaimana? Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya. Pertanyaan yang pertama itu dari Al-Qur'an bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitnatu asyaddu minal qatl. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl itu kalau kita kembali kepada asbab nuzulnya atau tentang Al-Qur'an itu tentang kekafiran. Jadi yang namanya kekafiran itu lebih kecil daripada yang namanya pembunuhan, peperangan. Pertama kan dilarang perang di bulan haram. Akan tapi karena terjadi satu oh, kedoliman, maka diperkenankan perang biarpun di bulan haram sekalipun. Sebab untuk memerangi kekafiran yang merusak, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Cuman makna lebih luasnya, benar melalui hadis-hadis Nabi SAW, fitnah-fitnah itu macam-macam. Fitnah keimanan, fitnah agidah, maksiat sebagai, maksiat juga disebut sebagai fitnah. Dalam hadis Nabi, fitnah fitnatu alal qulubi, udan udan, kal hasiri udan udan. Fitnah, maksiat dikatakan juga fitnah. Fitnah itu masuk ke dalam hati seseorang itu kal hasiri. Audan-audan. Seperti tiker Dipintal satu demi satu. Jadi kalau orang melakukan kemaksiatan itu nempel di dalam hatinya. Nempel masih kan lagi, nempel lagi. Maksiat lagi, nah, sehingga hatinya menjadi hitam, gelap. Sehingga setelah itu susah menerima kebenaran. Makanya hati-hati dengan kemaksiatan. Segera beristighfar. Dan fitnah juga. Termasuk fitnah-fitnah akidah. Juga diisyaratkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fitnah. Termasuk fitnah tuh dajjal. Termasuk fitnah dajajilah, fitnah dajjal-dajjal kecil. Orang yang ngaku lama juga fitnah. Nabi mengisyaratkan fitnah. Fitnah dajjal. Yang pernah kita doa dalam sholat kita. Min fitnatil masihi, fitnatil masihi dajjal. Fitnahnya dajjal, itu fitnah. Karena dajjal itu seolah-olah kayak Tuhan. Menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup. Wah macam-macam, fitnah. Jadi fitnah itu pokoknya segala sesuatu yang merusak, itu fitnah. Termasuk orang yang merusak akidah, dia fitnah di dalam akidah. Mudah mengkafirkan, membid'ahkan orang lain, mensyirikkan orang lain. Fitnah. Atau orang yang berbohong, membuat kerusakan. Fitnah dia. Mem menyebarkan kalimat-kalimat yang menjadikan permusuhan. Fitnah. Ini. Kemudian, Tadi diisyaratkan ada orang yang tidak punya ilmu lalu berbicara. Itu juga menjadikan sebab fitnah karena tidak punya ilmu. Akan tapi harus ada satu hal yang kita perhatikan. Di saat kita memandang orang lain. Jika ada seorang pakai kopiah putih lalu didatangi orang, ya nggak ada masalah, silakan didatangi orang. Mungkin ada berkah doanya, bukan karena fatwa ilmunya. Sebab kadang Allah memberikan kepada seseorang itu kelebihan dalam doanya. Karena dia seorang soleh, biarpun tidak berilmu, mungkin. Tapi kalau fatwa harus melalui jalur ilmu. Kalau orang tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, fatwa itu fitnah. Belajar. Bersandarkan perkataan ulama. Iya, makanya para kekasih Allah tidak berani mengatakan pendapat saya. Ulama-ulama mal. Termasuk guru-guru mulia. Seperti Habib Ali mengatakan pendapatku saja tidak berani selalu mengatakan ulama-ulama. Bahkan mengatakan kalimat aku saja tidak berani. Pendapatku. Hematku. tidak berani. Kita pun Ya tidak berani juga kita ngomong pendapatku. Jadi yang kami omongkan di sini bukan pendapatku. Ngikuti pendapat ulama. Kalau fatwa harus ikut ulama. Akan tapi kalau masalah orang dikabul doanya, tidak boleh kita ngiri misalnya. Ada seseorang subhanallah doanya dikabul, orang datang ke situ sembuh, sembuh, sembuh. Asalkan dia juga menjalankan syariat. Kalau sudah orang melanggar syariat, wali-wali palsu, wali-walian. Anaknya kiai, bapaknya meninggal dunia langsung jadi wali, wali palsu maksiat ini, wow, dibuat macam-macam. Enggak sholat katanya sholat di Mekah, jam berapa sekarang di Mekah? Aneh-aneh, enggak ada. Jadi wali harus syar'i, enggak ada wali yang aneh-aneh. Wali menjalankan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia menisbatkan dirinya sebagai ahli ilmu, harus punya ilmu, harus ada sanat ilmu. Yang namanya ilmu laduni sendiri asasnya pun harus ada tolabul ilmi. Katanya orang mengaku laduni, laduni, laduni. Laduni itu bukan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Diberikan kepada orang yang ahli kebaikan. Jauh dari kemaksiatan. Laduni. Ada ilmu laduni itu ada asas, ada asas, asas, asas dan dasar laduni adalah jihad mencari ilmu dulu. Setelah belajar baru Allah beri laduni. Atau dia membersihkan hati dengan tidak melakukan kemongkaran, selalu dekat kepada Allah, jauh dari kemaksiatan. Allah beri ilmu laduni. Adapun ilmu fatwa dan sebagainya ini babnya lain, diambil dari buku ulama, guru, itu fatwa. Dan di negeri kita macam-macam yang dimiliki Ada ahli fatwa, ada orang punya ilmu yang sesungguhnya ada. Baik sekarang kalau kita melihat orang lain seperti itu. Lihatlah orang lain, lihat. Kalau dia tidak melanggar syariat, sudahlah. Kita tidak boleh banyak komentar. Kalau melanggar syariat, wajib amar ma'ruf nahi bungkar. Mungkin dia itu orang memang tidak punya ilmu, tapi dia adalah orang soleh. Mungkin. Dan itu mungkin kekasih Allah. Seorang wali yang bukan ahli ilmu. Dipilih oleh Allah bukan dari ilmunya, tapi kesolehannya, kebersihan hatinya. Dan kunci wilayah adalah salamatus sudur, bersih hatinya. Gak punya dengki sama seorang. Gak punya dendam kepada seseorang. Adanya cinta dok kepada manusia. Mahabbah. Itu para kekasih-kasih Allah. Gak ada dendam, disakiti, senyum. Diambil duitnya, Masya Allah. Gak ada dendam, gak putus tali persaudaraan. Ya ini tidak memutus tali persaudaraan indah. Maka ini adalah kekasih kekasih Allah. Baik Ibu ya, Mungkin yang yang dimaksud ibu mungkin jika ada orang melanggar syariat ngaku wali ya sudah nggak wali yang salah yang datang sudah melanggar syariat nggak ada wali melanggar syariat nggak ada. Oh kita saksi dengar halat eh bukan masuk pembagian itu. Kalau orang melanggar syariat ya bukan wali selesai. Melanggar syariat bukan wali sebab waliullah dekat kepada Allah. Sekarang para waliullah yang sesungguhnya. Kitab Jami' Akarbatul Awliya dan sebagainya. Ibn Atta'ilah Sakandari dan seterusnya. Seorang waliullah sudah beribadah banyak ternyata setelah itu diberi oleh Allah karomah Bisa ngapain begitu? Itu nangis dan berkata, apakah pantas aku seperti itu? Padahal dia sudah ahli ibadah. Kalau sekarang ibadah mah enggak, cowel-cowel, matanya jelalatan, jadi wali. Aneh, enggak ada. Enggak ada. Biarpun bapaknya wali itu bapaknya, anaknya belum tentu wali itu. Ini loh syariat itu harus tegakkan sudah. Nggak ada wali aneh-aneh. Kan ada namanya halaj. Halaj itu kan dipenggal lehernya. Ternyata wali padahal dia melakukan kalimat-kalimat yang mengucapkan kalimat yang nggak benar. Kalimat kekafiran. Ini mungkin juga seperti kelas halat. Oh iya, saya boleh ngaku wali itu penggal dulu lehernya kalau darahnya mengucapkan asyhadu baru tak tak kunjungi kuburnya itu. Jadi sudahlah jangan dirusak orang awam untuk mempercayai wali-wali palsu itu. Orang awam itu perlu suri toladan, orang awam perlu contoh. Jangan dikenalkan kepada wali-wali yang aneh. Nggak ada itu. Orang awam itu duduk dengan orang soleh yang dia lembut perilakunya, niru. Omongannya baik, niru. Itu saja sudah. Dikenalkan pada wali-wali palsu, wali aneh. Males sholat. Terus ngelantur Macam-macam. Ah, enggak. Itu jangan dirusak orang awam dengan yang demikian itu. Baik. Insya saja insya Allah. Mana kesimpulannya tadi? Kesimpulannya ibu, kalau asalkan orang itu tidak melanggar syariat, benar-benar syariat, biarpun tidak punya ilmu, enggak usah kita seudon Asalkan tidak melanggar syariat. Mungkin dia adalah orang soleh yang sesungguhnya. Tapi kalau sudah melanggar syariat, tugas kita pun bukan berprasangka baik, tapi dan tidak boleh kita buka, kalau dia melanggar syariat, tidak boleh kita berprasangka buruk. Ingat loh, masalah prasangka buruk ini kepada orang soleh ini. Dasar kita kepada manusia adalah prasangka baik. Saya kepada Anda, Anda kepada saya. Berprasangka baik. Kemudian di saat saya melihat Anda melakukan kemaksiatan terang-terangan, bukan katanya. Atau Anda melihat saya terang-terangan, bukan katanya. Tidak ada, bukan berarti kita harus prasangka buruk. Prasangka buruk mutlak tidak boleh. Tapi kalau saya melihat melakukan kemaksiatan, Anda melakukan kemaksiatan, lah kok nggak boleh prasangka buruk? Ya, prasangka buruk tidak boleh. Tapi berubah dari prasangka baik langsung saya mengingatkan Anda. Prasangka buruk itu biasanya Pak gunjing. Tuh tuh kemarin ketemu ini, ini, ini, ini gunjing. Nggak ada prasangka buruk. Haram, tidak boleh prasangka buruk. Kalau kita melihat seseorang melakukan kemungkaran, jangan prasangka buruk, tapi langsung diingatkan karena keburukan terlihat di mata. Wallahu a'lam bisawab. Adapun pertanyaan Ibu, eh Bapak, istighfarun ayah ilal istighfar. Banyak sebagian orang itu beristighfar itu kalau Rabi'ah Adawiyah yang merasakan bahwasanya beliau adalah martabatnya tinggi sekali, seorang wali besar. Di dalam Al-Qur'an innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu menyukai senang dan cinta kepada tawwab dalam bahasa fik, bahasa lughah, bahasa dalam bahasa Arab namanya sayyah mubalaghah Bukan sekedar taibin, bukan tawab. Orang yang selalu meningkatkan tobat. Bukan tobat sekali selesai lalu Allah cintai, tidak. Bertobat dan terus bertobat dan terus bertobat. Meningkatkan pertobatan. Sehingga orang itu bisa saja tobat bukan dari dosa. Nah ini tingkat tinggi. Tingkat para kekasih Allah. Ada orang bertobat dari dosa gede, meningkatkan lagi tobat dari dosa kecil, meningkatkan lagi tobat bukan dari dosa. Hanya gara-gara gak bangun malam nangis di pagi hari. Loh, salah apa wong bangun malam saja? Kan gak wajib. Jadi karena kasih Allah lihat merasa bahasanya astagfirullahaladzim saya tidak bisa bangun malam. Dia mencari seperti Imam Abu Yazid Al Bustami tidak bisa bangun malam dicari esok kemarin aku telah salah apa aku telah salah apa dicari ya Allah astagfirullahaladzim telah ketemu. Jadi ketemu dosanya gampang ketemu. Jadi dosa itu di matanya terus ingat dengan dosanya. Lah ada orang beristighfar sambil melakukan dosa nggak sadar kalau itu dosa. Jadi istighfarnya hanya di lidah saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tuh, astagfirullahaladzim. Saya kurang ajar kepada Allah. Istighfar yang sesungguhnya adalah dengan an Dengan penyesalan dosa. Sehingga sebelum istighfar harus ada tafakur. Kemarin aku melihat apa? Kemarin aku ngomong apa? Aku dengar apa? Apa yang di hatiku? Hmm, aku punya mobil kok hatiku kayak begini. Astaghfirullahaladzim baru sah. Tetangga aku bangun rumah, kenapa begini? Baru sah. Tidak pernah tafakur istighfarnya puluhan ribu. Tetap saja dia masih membenci tetangganya, ngedengki tetangganya, matanya jelalatan. Itulah istighfarnya orang yang perlu diistighfari. Ya kayak kepada orang saja. Kalau kita minta maaf tidak pakai adab itu bagaimana? Contoh ibu melakukan kesalahan kepada suami. Pas akhir pekan belanjanya habis. Nah, langsung datang minta duit. Ya, nggak cemberuti sama suami. Kemarin salah belum minta maaf, sudah minta do. Atau minta maaf, Pak, minta maaf ya, maafin ya. Nah, kurang ajar tuh. Enggak enak bener tuh. Adab minta maaf. Apalagi dengan Allah Khaliqun yang menciptakan kita. Adab minta maaf itu. Sesali kesalahanmu. Makanya kesalahan yang paling salah manusia bersalah tidak merasa bersalah itu kurang ajar tuh. Istighfarnya banyak. Astagfirullahaladzim. Tapi istighfar yang dibandingkan dengan al-nadama penyesalan. Astagfirullahaladzim mataku dari Astagfirullah itu bermakna. Jadi bin Arabiah Adawiyah itu mengingatkan kita agar di saat beristighfar itu benar-benar dibarengi, dengan renungan. Problem besar pada dirimu adalah di saat engkau tidak bisa mencari kesalahanmu. Ketika musibah lalu berkata, Ya Allah, kau tibakan musibah, dosa apa ya Allah? Dosa apa? Kayak tidak punya dosa. Banyak dosamu. Ada orang ngomong dosa apa? Eh, dosa apa? Hebat benar kamu kayak malaikat saja tidak pernah punya dosa. Jadi ketahuilah, maka dalam bertobat nanti Imam Ghazali termasuk Imam Haddad rahimahullah nanti langkah pertama adalah tobat. Tobat yang benar-benar disadari. Kita nyesel hati kita. Nyesel di dosa, takut hukuman Allah. Takut siksa Allah. Takut mati belum diampuni oleh Allah. Baru mengucapkan astagfirullahaladzim. Apalagi dibaringin dengan tetesan air mata. Kullu ainin bakat yawmal kiamati. Illa ainin bakat min khasyatillah. Semua mata ini nangis nanti di akhirat kecuali mata yang di dunia ini pernah menangis karena takut kepada Allah. Yang beristighfar dengan tangis tetesan air mata, mata itu tidak akan diseksa oleh Allah. Istighfar yang benar, istighfar karena takut kepada Allah, bukan istighfar ya rutinan saja. Istighfar seribu, bukan. Tapi istighfar yang bermakna. Istighfar membuat nangis setan. Setan berkata seperti yang disabdakan Nabi, real istighfar." Setan itu paling benci dengan istighfar. Sudah jerumuskan orang bertahun-tahun tak tanya tobat istighfar, nangis tuh setan. Yuk kita bikin nangis setan. Baik, insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Ya, dipersilakan kalau masih ada. Janganlah malam-malam karena mulainya pengajiannya malam tadi. Insya Allah pengajian ke depan mohon diingat agak lebih awal. Paling tidak 9 kurang seperempat sudah mulai deh. Ya. Masih ada? tapi ada juga ada yang lewat surat Bu ya? Ah, enggak, silakan. Eh, bagaimana ilmu tentang wakaf sebab di kampung saya ada orang tua yang mewakafkan tanahnya tetapi rencananya akan diserahkan kepada penerima wakaf berupa hasil hasilnya tanah atau hasil panen saja bukan tanahnya dan nantinya akan dilanjutkan anaknya dalam mewakafkan hasil tanah tersebut. Bagaimana hukumnya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf ada memang ada wakaf usul ada wakaf buahnya, furuknya. Kalau usulnya misalnya tanah ini saya wakafkan, maka kalau kita mewakafkan tanah semua yang dihasilkan tanah adalah ikut wa wakaf. Ada tanah dari hasilnya saja. Ada wakaf dari hasilnya. Kalau wakaf hasilnya, ya hasilnya saja. Dan dilanjutkan sampai kapanpun. Misalnya, eh, mobil ini nanti kalau ada orang nyewa, hasil sewanya adalah saya wakafkan untuk ini. Jadi, jadi. Ya Cuman yang harus perhatikan adalah masalah wakaf harus hati-hati. Perlu ditanya, kenapa yang kamu wakafkan kalau tanah kok hanya penghasilannya saja? Terus tanahnya untuk apa nanti? Ya kan? Tanahnya untuk apa? Kecuali ada batasnya. Penghasilan selama satu tahun saya wakafkan boleh. Kalau sepanjang masa, wakafkan sekaligus tanahnya. Kenapa? Supaya tidak menjadi masalah nanti. Kemudian kami ingatkan bahwasanya kalau sudah tanah wakaf itu tolong segera diberesin takut anak kita masuk neraka gara-gara wakaf. Ini lebih penting daripada itu. Kadang-kadang orang tua mewakafkan karena tidak segera diurus. Tidak segera diurus akhirnya diwaris oleh anaknya. Makanya kami sampaikan itu. Al-Bahjah itu baik yang di pusat atau di mana itu banyak aset tanahnya itu. Banyak puluhan hektar. Makanya kita ialah puluhan hektar itu banyak rata-rata masih atas nama kita, nih, atas nama kami, tapi setelah itu akan dirubah menjadi wa wakaf. Maka tidak ada yang di Cirebon, yang di Kuningan itu puluhan hektar itu tidak ada tanah saya. Saya sampaikan itu biar nanti kalau anak saya dengar tuh kayak gini itu. Hanya tanah yang saya tempati, ada sederet panjang, tanah tempati di belakang aula, belakang itu tanah misalnya. Selebihnya dia memang belum beres. Karena apa? Dulu tuh harus jual beli dulu, langsung ke wakaf tidak. Setelah jual beli, diwakafkan ke KUA. KUA pun tidak bisa langsung turun wakafnya, harus nunggu setahun dan sebagainya. Perlu proses. Tapi segera, kalau paling tidak diikrarkan dalam bentuk tulisan. Kalau wakaf, jangan ragu-ragu, nanti setan yang ngomong. Sudah wakaf, tapi tarik lagi. Na'udzubillah. Itu mahan musibah semuanya. Kalau dan sudah, kalau diwakafkan, ketahuilah itu hanya di jalan Allah. Untuk Allah, dirubah tidak boleh, sana tidak boleh. Kalau sudah diwakafkan. Dan orang mewakafkan itu sebetulnya luar biasa. Namanya wakaf itu adalah habsul mal, menjar apa menyimpan harta untuk di akhirat nanti. Ini luar biasa penting. Jadi harta yang kita wakafkan itu tabungan akhirat. Nah kita buka, ayo pengen wakaf ini. Al-Bajah pengen tanah yang luas untuk pondok ini. Ayo wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dan al bajah punya program. Kita punya program pondok pesantren, sekolah-sekolah. Mumpung ngomong wakaf, nah, ada salah. <laughs> Jadi boleh, wakaf duit juga boleh. Atau hibah. Jadi kita punya program sekolah, SD, SMP. Tapi kita upayakan SD, SMP ini hanya untuk Al-Quran. Baru nanti kita membuat SMA, SMA itu nanti program khusus sesuai dengan keinginan orang tua. Yang pengen jadi dokter diarahkan di situ, tapi mereka sudah punya Quran minimal 20 juz atau 10 juz, luar biasa. Kemudian setelah itu, waktu SMA-nya kita buat program khusus SMA, baru nanti-nanti itu kita beri pendidikan yang maksimal, bagaimana mereka masuk kampus bisa benar. Adapun SD diupayakan Al-Quran. Usia SD minimal 10 juz, usia SMP 10 juz minimal. Itu kita pengen program semacam itu. Dan nanti akan kita datangkan guru-guru Al-Qur'annya yang yang serius, kemudian pendidikan agamanya yang mumpuni agar anak kita punya bekal. Jadi usia SD, usia SMP akan kita perhatikan di sini. Kalau usia SD dikasih ilmu aneh-aneh lupa. Usia pakai bahasa, ada tujuh bahasa. Enggak. Orang yang orang anaknya orang Jawa saja ke Jakarta sebentar lupa bahasa Jawanya. Kita punya teman dari Kanada, anaknya bisa bahasa Inggris, umur 7 atau 8 tahun. Di Yaman, 2 tahun, lupa bahasa Inggrisnya. Setelah di Yaman beberapa tahun, eh, lupa bahasa Inggrisnya. Balik lagi ke Kanada sana, 2 tahun di sana, lupa bahasa Arabnya. Anak kecil cepat lupa urusan bahasa. Paling tepat pendidikan anak kecil menghafal Al-Quran. Bukan hadis, hadis, hadis ntar dulu. Sebab Al-Quran ada cara mengulang, cara mengulang luar biasa. Nah kalau anak anda menghafal Al-Quran 10 juz saja, untuk menjaga 10 juz itu diulang-ulang, diulang-ulang. Kita mati, pahalanya nyampe ke kita. Yang bangun pondoknya nyampe. Tapi ingat, bukan Al-Quran saja. Maaf, pondok kita bukan pondok Al-Quran saja, tapi akan kita tingkatkan menjadi pondok syariat. Sebab ada sebagian pondok Al-Quran, Al-Quran saja, selesai, selesai. Enggak, Al-Quran adalah kunci pertama. Setelah mereka menghafal Al-Quran, baru diberi nanti ilmu yang lainnya. Ini harus ada lanjutannya. Ada syariah, ilmu fikihnya, ilmu nahwu, ilmu sorab. Sampai mereka menjadi ulama. Ini rencana. Mohon didoakan. Dan didoakan semoga Allah mengirim ahli surga yang berjuang di pondok. Al-Bajah di sini. Atau Al-Bajah di pusat. Atau Al-Bajah yang di Pontianak. Kita ingin ahli surga. Dan kita mintanya juga itu. Ya Allah kirimkan ahli surga, ahli surgamu yang bisa berjuang dengan kami. Ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas. Yang gak ikhlas gak usah ya Allah. Repotin orang gak ikhlas. Orang gak ikhlas itu perlu basa-basi. Kita lupa gak terima kasih saja, aduh gak enak. Ya? Tapi kalau orang ikhlas, subhanallah, enak. Ya, ini saja insya Allah cukup. Baik kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman, jangan lupa untuk mendengar acara-acara khususnya di Samar FM setiap hari. Kemudian di BBS TV setiap hari pagi dan sore kalau tidak Ada pagi, ada sore. Di BBS TV ada program pagi hari, sore hari. Dan di TV 9 juga ada. Kemudian di MNC TV setiap Senin pagi. Yang punya kesempatan diikuti. Bagi yang sudah punya TV. Yang belum punya TV, nggak usah beli TV. Banyak setannya di TV. Mending nggak punya TV. Ini informasi bagi yang sudah terlanjur punya TV. Ayo nonton acara-acara yang bermanfaat. Yang tidak punya TV, Alhamdulillah lillah nggak punya TV itu lebih enak baik insyaallah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tutir alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah Ya Allah Ya Allah muliakan kami ya Allah dengan kerinduan kepada akhiratmu ya Allah dan bimbing kami untuk menuju akhiratmu dengan amal yang soleh Kuatkan iman kami Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini. Kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, maka kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jadikan hidup kami hidup yang saling mencintai. Tidak ada kebencian di hati kami. Tidak ada permusuhan di hati kami. Dan jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon, Ya Allah, jika ada orang memusuhi kami. Jika ada, jika ada orang menyakiti kami. Jika ada orang menfitnah kami. Jika ada orang menggunjing kami. Jika ada orang berbuat zalim kepada kami. Kami mohon ya Allah jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Kami mohon ampuni mereka ya Allah dan berikan kesadaran ya Allah. Ampuni mereka dan jangan kau hukum mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah dan kami mohon jadikan pertemuan ini pertemuan yang kau ridai. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, jadikan mereka ahli surgamu. Jika ada yang datang ke tempat ini orang alim, maka jadikan mereka ahli surga dengan ilmu mereka. Jika ada yang datang ke tempat ini, mereka adalah orang kaya. Jadikan mereka ahli surga dengan kekayaan mereka. Dan jika ada di antara kami adalah orang yang punya kekurangan, Ya Allah, atau orang fakir, maka cukupkan mereka. Berikan kecukupan kepada mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, Ya Allah. Jika ada yang sakit, Ya Allah, maka berikan kesembuhan kepada mereka. Ya Allah, yang telah meninggal ampuni dan angkat derajat mereka. Ya Allah kami ingin mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan kami kami ya Allah semuanya. Rumah tangga kami indah. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Bapak anak ya Allah. Keluarga yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Jangan kau kurangi ya Allah. Takut kami kurang mengabdi kepada pasangan kami. Ya Allah cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Sehingga kami tidak menoleh kepada yang haram. Cukupkan mata kami melihat yang halal, sehingga mata kami tidak melihat yang haram. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu, Ya Allah, sehingga kami tidak butuh kepada yang haram. Ya Allah, kau maha tahu tentang kami, yang belum menikah, Ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang menuntut ilmu, mudahkan mereka di dalam menuntut ilmu. Apapun ilmu yang mereka cari, Ya Allah, jadikan itu ilmu yang berguna untuk berjuang di jalan kekasih kasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada mereka kemanfaatan ya Allah. Ya Allah, siapapun kami yang ada di sini angkat ya Allah, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini muliakan semua, yang bekerja, yang menjadikan sebab tersebarnya acara ini. Berikan kepada mereka semua kemuliaan dan kebaikan ya Allah. Ya Allah kepada semua yang berjuang di tempat ini ya Allah di acara ini. kayak Allah di pesantren ya Allah ya Allah yang berjuang bersama kami berikan kepada mereka semua ya Allah ketulusan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Semua yang berjuang bersama kami berikan ketulusan dan keikhlasan dan berikan kepada mereka dan keluarga mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan bersama kami pejuang-pejuang yang tulus, ahli surgamu ya Allah, orang-orang ikhlas ya Allah. Kirimkan bersama kami demi ahli surgamu ya Allah. Kirimkan bersama kami orang-orang ikhlas ahli surgamu ya Allah yang bisa berjuang bersama kami ya Allah dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jadikan kami bersama mereka dan kami mohon ampuni semua kami dosa-dosa kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami semua yang ada di sini yang menyaksikan acara ini. Ampuni dosa kami. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Kami takut nerakamu. Kami takut alam barzahmu. Kami takut hukumanmu ya Allah. Ampuni kami semua. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari minum-minuman keras yang hina dan kau hinakan. Ya Allah jauhkan kami dari meninggalkan solat. Maka kami mohon ya Allah. Jika ada di antara kami ini yang menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini ya Allah, yang pernah meninggalkan solat, pernah minuman keras, kami mohon ya Allah hentikan dari kemungkaran itu ya Allah. Jadikan mereka ahli solat dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari riba ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari berurusan dengan yang riba ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang ada di sini ini ya Allah, atau yang menyaksikan acara ini yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah berikan kesadaran ya Allah. Jangan sampai mereka beribadah ternyata bajunya baju riba, makanannya makanan riba. Tidak keterima itu semua ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, siapapun yang masih berurusan dengan riba hentikan ya Allah dengan kasih sayangmu. Gantilah dengan yang halal dan bersih ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah ya Allah. Ya Allah, gantilah dengan rezeki yang halal, penuh berkah, lebih banyak ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah, jauhkan kami semua dari zina yang busuk hina dan kau hinakan, Ya Allah. Mukaddimah, mukaddimah zina, Ya Allah. Sebab berzinaan ada di rumah kami, televisi, HP, laptop itu semua, Ya Allah. Menggugah syahwat kami dan anak-anak kami. Maka kami mohon jaga kami dan anak-anak kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan, Ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami, ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah dan tutup aib mereka di dunia. Sehingga di dunia tetap mulia dan tutup aib mereka di akhirat hingga tidak kau siksa lagi ya Allah. Ya Allah kami mohon, mohon jauhkan kami dan bencikan kami kepada zina ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah. Anak-anak kami engkau maha tahu di mana mereka ya Allah. Jaga mereka, muliakan mereka ya Allah. Berikan kepada kami kemudahan untuk membimbing mereka ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang benar untuk membimbing anak-anak kami dan jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah. Jaga mereka di zaman-zaman rusak ini ya Allah. Zaman yang mengerikan ini ya Allah. Zaman godaan ini ya Allah maka kami mohon ya Allah. Jaga anak-anak kami semua ya Allah. Jaga mereka semua, muliakan mereka semua ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Engkau maha tahu tentang mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami husnul khatimah kami mohon ya Allah kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami berada dalam kemuliaan kami ingin Kau cabut nyawa kami ya Allah saat kami sujud di dalam salat kami kami ingin Kau cabut nyawa kami dengan husnul khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah kami ingin ya Allah saat Kau cabut nyawa kami hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat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 mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh